Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam program belajar bahasa Arab ini. Ini adalah episode kita yang ke-9 dalam silsilah belajar bahasa Arab kita. Dan kita kemarin itu di episode 8 sudah sampai di Al-Hiwarustani <clears throat> ya, di Al-Wahdatus Saniyah. Al-Usrah Ad-Darsu Al-Hadi Ashar. Ya, sekarang kita pindah ke Al-Mufradat. Jadi ya, halaman 31 di buku ini. Al mufradat artinya kosakata kosakata. Jadi <clears throat> eh, kuncinya adalah dalam belajar ini pertama haruslah mumarosah selalu diulang-ulang. Kalau hanya sekedar didengar, habis itu kita tinggalkan saja. Ya pahamnya mungkin saat itu aja. Tapi begitu kita praktekkan akan sulit untuk didapat. Nah, kuncinya adalah diulang-ulang ya percakapan-percakapan ini walaupun memang itu-itu saja dan mungkin kita sendiri di rumah diulang saja tidak mengapa ya diikuti diulangi dengan sering kita mengulang dia akan semakin lancar ibarat kata orang kan gitu lancar kaji karena diulang kalau tak diulang eh, walaupun sekali baca kita paham bisa jadi nanti dua tiga hari seminggu bisa hilang ya bisa hilang dan sulit untuk mempraktekkan di dalam percakapan al mufradatu kosakata kosakata al arbu al-ardu paparan unzur wastami' wa a'id unzur wastami' wa a'id gitu ya lihat dengarkan dan ulangi ini semuanya disebut dengan fi'lul amar kata perintah unzur lihatlah wastami' dan dengarkan wa a'id dan ulangi Ya, jadi perintahnya baca, lihat, dengar dan ulangi apa yang disebutkan. Kita mulai. Syajaratun. Adnan. Ammun. Ammatun. Ibnun. Ibnatun. Ya. Syajaratun pohon itu seperti di gambar artinya adalah pohon di sini Adnan Adnan ini nama ya nama sebetulnya cocoknya walidun ayah seperti itu kan nah saudara laki-laki ayah ammun ya disebut dengan ammun ainnya pendek Amun bersatu dengan mim kalau dia berpisah ada alifnya itu bukan bukan paman itu tahun ya di sini Amun. Kalau dia eh, saudari perempuan ayah itu disebut dengan ammatun. Ammatun. Ibnun. Ibnatun. Ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan. Baik. Tadribun, latihan. Sil bainal kalimati wassuratil munasibati. Sil, sambungkan bainal kalimati antara kata wasuratil munasibati dan gambar yang sesuai atau yang cocok. Ini sama seperti latihan-latihan sebelumnya. Kalian lihat gambarnya, kemudian dihubungkan, ditarik garis sesuai ke kepada kata yang yang sesuai untuk gambar tersebut, ya. Kita contohkan seperti gambar pertama, itu ada gambar perempuan, gambar laki-laki. Ada kata ammun, ada kata ammatun. Maka gambar perempuan ini berarti dia menuju, harus menuju kepada kata ammatun dan gambar laki-laki tersebut harus ditarikkan kepada kata ammun ya sesuai dengan peruntukannya begitu juga gambar yang kedua dan yang ketiga dan keempat ini kalian kerjakan, bisa di stop videonya sebentar. Kalian kerjakan dan setelah itu kita lanjut ke al-hiwarus thalis, ya, percakapan yang ketiga. Al-wahdatu thaniyah al-usratu ad-darsu as-sani ashar. Ikuti. Al-wahdatu thaniyah. Bagian kedua. Al-usratu. Temanya keluarga. Ad-Darsu Thani Ashar Pelajaran ke-12 Al-Hiwaru Thalith Al-Hiwaru Thalith Percakapan ketiga Unzur wastami' wa'a'id Lihat, dengarkan, dan ulangi Unzur wastami' wa'a'id Al-Ummu artinya ibu ya. hada adzanul fajri. Ini perhatikan baik-baik ya, ini kita mulai meningkat sedikit. hada adzanul fajri. Al-ab ayah Allahu akbar Allahu akbar. Ainal auladu Ainal auladu Al-um سعد في الحمام يتوضأ وأين سعيد سعيد في الغرفة يقرأ القرآن وأين سعيدة سعيدة في المصلى تصلي أين المعطف هذا هو المعطف يا والدي وأين النظاره Hadihi hiyan nazarah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Nah, ini banyak kata-kata baru nih yang kita dapat di percakapan ini. Hada adhanul fajri. Ini adhan subuh, adhan fajar. Ya. Allahu akbar Allahu Akbar. Ini maksudnya sedang menjawab e, azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita dengar azan, kita menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ainal auladu? Ainal aulad? Aina e, sudah kita jelaskan ya maknanya di mana? Al auladu anak-anak. Ainal aulad? Al-um ibunya menjawab Saadun fil hammami yatawadda'u Saadun fil hammami yatawadda' Sa'ad di kamar mandi sedang berwudu yatawadda ya jadi berwudu bahasa Arabnya yatawadda dia sedang berwudu yatawadda aina wa aina sa'idun dan di mana sa'id Kala ibunya, Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id di kamar yaqra'ul Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idah di musalla. Musalla itu artinya tempat sholat. Ya, biasanya musalla itu memang dibuat di dalam rumah. Ya. Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah di tempat solat di musalla, sholat. Ainal mi'taf. Di mana jaket? Mi'taf jaketnya. Ainal mi'taf. Tapi mi'taf ini jaket, bukan jaket uh, jas seperti itu enggak. Tapi dia jaket yang dipakai biasanya untuk uh, melindungi diri dari kedinginan atau dari hujan begitu. Itu mi'taf ya. Hadha huwal mi'taf ya walidi. Ini saat yang menjawab ya. Hadha huwal mi'taf. Ini dia jaketnya. Ya walidi wahai ayahku. Wa aynan nazarah dan di mana kacamata? An-nazarah kacamata. Hadhihi an-nazarah ya walidi. Ini dia kacamata. Wahai uh, ayahku. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina, mari bersama ilal masjid. Kita ke masjid. Hayya bina, mari. Begitu ya. Baik, sekarang kalian ikuti uh, apa yang akan kita baca. Unzur wastami' waaid Al-ummu هذا أذان الفجر الأب الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ الأم سعد في الحمام يتوضأ الأب وأين سعيد؟ al-um Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana Al-ab Wa aina sa'idah Al-um Sa'idatun fil musalla tusalli Al-ab Aina al-mi'taf سعد هذا هو المعطف يا والدي الآب وأين النظارة هذه هي النظارة يا والدي هيا بنا إلى المسجد هيا بنا baik Nah, ini bisa kalian ulang lagi videonya ya diikuti kembali, diulangi sampai betul lidah lidah kalian itu bisa mudah untuk mengucapkannya ya. Dan ini tidak cukup hanya sekali dua kali, diulang-ulang dan diulang-ulang sampai kita mudah mengucap. Aina al-mi'taf misalnya. Hadha wal mi'taf. Eh, aina nazarah hadhihi an-nazarah dan seterusnya. Ya. Ada lima minit lagi waktu kita. Kita al-mufradat. Kita masuk ke al-mufradat. Kosa kata, kosa kata. Al-ardu, percak, uh, eh, al-ardu, paparan. Unzur, wastami' wa'aid. Masjidun. Musalla. Al-Quranu. Hayya bina. Nazzaratun. Mi'tafun. Ghurfatun. Hammamun. Yatawadda'u. yaqra'u yusalli ummun abun ibnun adhanun al-fajru auladun nah ini dia kata-kata barunya ya Masjidun artinya masjid. Musalla tempat sholat. Ya, musalla itu lebih umum. Dia bisa di rumah, bisa di eh, masjid pun sebetulnya disebut musalla ya tempat sholat. Tapi kalau masjid dia khusus masjid memang didirikan di situ e, Jumat misalnya disebut dengan mas, al masjidul jami. Al Quranu Quran Hayya bina mari bersamaku ya Hayya bina. Jadi kalau kita mau ngajak orang ayo gitu kan Hayya bina Ayo ke pasar misalnya. Hayya bina ila suq. Mari ke pasar. Ayo ke masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal madrasah. Begitu. Nazarah. Nah, itu dia gambarnya ya. Kacamata. Mi'taf. Mi'taf jas atau uh, jaket ya. Ghurfatun. Ghurfatun kamar, ruangan ya bisa disebut dengan kamar bisa disebut dengan ruangan tergantung konteksnya kalau seandainya kita bicara tentang e, tempat kamar tidur apa itu ya kamar tidur tapi kalau misalnya ruang belajar itu dia urfah juga namanya tapi itu maksudnya adalah ruangan hammamun ya kamar mandi ya tawadhu dia sedang berwudu ya tawadhu berwudu ya dia ya dia yang berwudu ya tawadhu Yaqra, dia membaca. Yusalli, dia salat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia pula? Kenapa tidak saya? Ya, kenapa tidak kamu dan kenapa tidak kita? Ya, nanti di sini ada pelajarannya ya. Pokoknya kalau dia kata kerja diawali dengan iya di sini, itu maksudnya adalah dia ya, dia. Ya tawadda, yaqra, yusalli. Tuh. Ummun abun adzan adzan ya adzan sudah ma'ruf kita al fajru fajar subuh auladun anak-anak tadrib dan yang terakhir ini ada latihan ya latihan nanti untuk selanjutnya juga kita ambil ke latihan di sini ada latihan yang pertama latihan tentang kata-kata yang ada di sini sil bainal kalimati was suratil munasibati sambung antara kalimat dengan gambar yang cocok. Nah, ini kata Al-Qur'an dicocokkan dengan gambar Al-Qur'an. Yatawadda dicocokkan dengan gambar yatawadda. Apa maksud yatawadda? Yaqra begitu juga. Apa maksud yaqra? Cocokkan dengan gambar yang sesuai dengan gambar tersebut. Masjidun. Nah, ini masjid sudah pasti tahu kita kan. Nazaratun apa maksud nazarah tadi? Ha, cocokkan dengan gambarnya. Mi'taf. Apa maksud mi'taf? Ghurfah. Ghurfah. Ha, apa maksudnya dan kemudian digariskan sesuai dengan gambarnya. Ini harus kalian kerjakan dan setiap latihan-latihan itu usahakan untuk dikerjakan kalau kita mau bisa berbahasa Arab ya dan saya berharap bukan hanya sekedar eh, iseng-iseng uh, untuk belajar bahasa Arab ya, tapi diseriuskan.